Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para penziarah jamaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya tentang sirah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita kepada dakwah Rasulullah SAW secara jahriyah terang-terangan kepada kaumnya dan beliau memilih dakwah beliau dengan tauhid mengajak mereka untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya untuk bertauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mendengar bagaimana susahnya jalan beliau dan bagaimana beratnya orang-orang musyrikin saat itu meninggalkan ajaran nenek moyang yang sudah bertahun-tahun mereka yakini dan bukan hanya cukup dengan menolak bahkan orang-orang musyrikin mencela Rasulullah SAW dan juga mengejek beliau mengganggu beliau dan juga para sahabat yang menjawab dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Terutama para pembesar orang-orang Quraisy mengejek Rasulullah sallam di dalam setiap kesempatan mengatakan bahwasanya beliau sallallahu wasallam adalah seorang tukang sihir karena memisahkan antara seseorang dengan keluarganya. Memisahkan antara seorang ayah dengan anaknya. Seorang suami dengan istrinya. Ketika mereka melihat banyaknya orang yang masuk Islam di antara orang-orang Quraisy, terkadang sebuah keluarga bapaknya masuk Islam, anaknya tidak masuk Islam atau sebaliknya anaknya masuk Islam bapaknya tidak masuk Islam oleh karena itu mereka menamakan Rasulullah SAW sebagai tukang sihir yang memecah belah memisahkan antara seseorang dengan keluarganya sebagaimana tukang sihir terkadang memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Terkadang mereka mengatakan bahwasanya beliau SAW adalah tukang syair. Dan bahwasanya apa yang beliau bawa yaitu Al-Qur'an itu adalah seperti syair-syair yang lain. Padahal di dalam lubuk hati mereka mereka sangat paham bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukanlah seperti syair yang selama ini mereka kenal. Orang-orang Quraisy adalah ahli bahasa yang mereka mengenal bermacam-macam syair. Dan mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukanlah syair yang biasa mereka dengar. Tidaklah apa yang beliau bawa kecuali wahyu, kalamullah, firman Allah swt. Tapi karena kesombongan mereka dan ingin menutupi manusia dari kebenaran, ingin menjauhkan manusia dari kebenaran yang beliau bawa, maka mereka mengatakan ucapan ini. Terkadang mereka mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang yang gila. Orang yang kurang waras. Beliau sendiri dan menyelisih orang banyak. Menyelisih akidah yang selama ini diyakini oleh kaumnya. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang sepertinya adalah orang yang gila. Ini yang bisa mereka lakukan. Mengejek beliau SAW dengan maksud menghalangi manusia dari kebenaran yang beliau bawa dan dengan maksud supaya pengikut beliau sallallahu meninggalkan beliau. Adapun para sahabat beliau radhiallahu anhum yang kebanyakan adalah orang-orang lemah seperti seorang budak, seorang miskin, seorang fakir. Dan ini adalah kebanyakan pengikut beliau SAW saat itu. Maka pembesar-pembesar Quraisy mereka berani untuk menyiksa mereka. Bukan hanya sekedar diejek, dicela, tapi bahkan disiksa dan juga diadab seperti Bilal, Yasir, Sumayyah dan juga yang lain. Adapun Rasulullah SAW Maka beliau termasuk anak pembesar Mekah Dan beliau SAW saat itu dilindungi oleh paman beliau Yaitu Abu Talib Yang memang semenjak kecil Beliaulah yang mengasuh Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy tidak berani melakukan lebih dari itu. Tidak ada di antara mereka yang berani menyiksa, memukul Rasulullah SAW. Ada di antara mereka termasuk Abu Jahal yang mengganggu Rasulullah SAW dengan menaruh kotoran ketika beliau SAW sedang sholat, yaitu ketika sujud. Sebagian mereka membawa kotoran hewan yang baru melahirkan, kemudian ditaruh di atas punggung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika mengajak mereka untuk masuk Islam dan mengajak mereka untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Namun mereka enggan bahkan membalas ajakan untuk masuk surga dan masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan gangguan dan juga celaan. dan semakin hari semakin bertambahlah ujian yang menimpa Rasulullah SAW khususnya para sahabat radhiallahu anhu. Rasulullah SAW ketika melihat keadaan seperti ini, sementara beliau SAW berada di bawah lindungan Abu Talib dan para sahabat radhiallahu anhu mereka adalah orang-orang yang lemah maka beliau SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan ini terjadi pada tahun kelima kenabian. Kenapa diperintah untuk hijrah ke negeri Habasyah? Atau Ethiopia di zaman sekarang? Karena di sana ada seorang raja, yaitu Raja Najasyi, yang dikenal sebagai seorang yang adil dan tidak akan mendolimi orang yang datang kepadanya dan saat itu adalah masyhur sekali bahwasanya raja ini dan dia adalah raja yang beragama Nasrani dikenal bahwasanya beliau adalah seorang yang adil Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk pergi ke sana menyelamatkan agamanya. Gelombang yang pertama kurang lebih ada 12 orang. Gelombang yang kedua kurang lebih ada 100 orang. Di antara yang pergi ke sana adalah Ja'far bin Abi Talib, saudara dari Ali bin Abi Talib. Di antara yang pergi ke sana adalah Uthman bin Affan radhiallahu anhu dan juga para sahabat yang lain. Berbondong-bondong mereka meninggalkan kota Mekah dengan tujuan satu menyelamatkan agama dan akidah mereka. Mencari tempat di antara bumi Allah swt yang di situ mereka bisa menyembah Allah swt dengan leluasa sesuai dengan agama yang telah Allah turunkan kepada mereka. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah yang mulia ini disyariatkannya berhijrah bagi seorang muslim yang tinggal di sebuah daerah yang di situ dia tidak mampu untuk melaksanakan agamanya dengan baik. Seperti orang yang berhijrah dari negeri yang kafir yang senantiasa dipersulit untuk melaksanakan agama ini berhijrah ke negeri Islam negeri yang bertauhid yang di dalamnya dia dengan leluasa bisa menyembah Allah SWT melaksanakan syariat ini. Demikian pula orang yang tinggal di sebuah daerah yang dia tidak mampu untuk melaksanakan agama ini dengan baik senantiasa diancam diteror maka di dalam keadaan seperti ini disyariatkan dia untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari bumi Allah Swt yang luas yang di situ dia menyembah Allah Swt sampai dia meninggal dunia. Dan ini, yang dilakukan oleh para sahabat radhiallahu anhu. Mereka rela meninggalkan daerah kelahiran, kota Mekah, yang di situ ada Baitullah meninggalkan harta, meninggalkan keluarga menuju sebuah tempat yang di situ mereka dengan leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah ini disyariatkan sampai hari kiamat. Di antara faedah yang bisa kita ambil Betapa nikmatnya dan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana kita tinggal di sebuah negara yang di situ adalah negara Islam. Mayoritas penduduknya adalah muslim dalam keadaan aman, tentram dan dengan leluasa kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa laksanakan Al-Quran Kita bisa laksanakan As-Sunnah Sesuai dengan kemauan kita Bebas ber, sholat berjamaah Berpuasa Sholat malam Membaca Al-Quran dengan leluasa Tanpa ada rasa takut Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa tidak merasakan kenikmatan yang besar ini kecuali orang yang sudah kehilangan. Seperti yang terjadi di sebagian negara hilang keamanan, hilang rasa tenang sehingga mereka sulit untuk menjalankan syariat Islam. Kaum wanita tidak bebas memakai jilbab tidak bebas untuk melakukan sholat berjamaah, tidak bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW seperti memanjangkan jenggot. Ini baru dirasakan bagi orang yang sudah kehilangan. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita keamanan kita hidup di negara yang aman dan tentram dan dengan bebas kita bisa melaksanakan syarat Islam. Manfaatkan kesempatan dan waktu yang emas ini untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum ke Habasyah. Dan raja ini yaitu raja Najasyi beliau adalah seorang Nasrani yang masih mengikuti ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa ajaran Nabi Isa alaihissalam? Ajaran tauhid mengisahkan Allah swt Dan beliau yaitu Raja Najasyi tidak meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah. Karena beliau membaca di dalam Injil bahwasanya Isa adalah seorang nabi, seorang utusan. Ketika datang Ja'far bersama rombongan orang-orang Quraisy mengutus dua orang untuk mengembalikan rombongan kaum muslimin saat itu menuju kota Mekah. Mereka datang dengan membawa hadiah untuk Raja Najasyi dengan maksud untuk mengembalikan orang-orang Islam saat itu kembali ke kota Mekah. Dan mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang datang kepadamu wahai Najasyi mereka telah membawa sesuatu yang baru yang nyeleneh yang menyelisih adat istiadat kami dan menganggap bodoh kami memutuskan tali silaturahmi kata mereka dan celaan-celaan yang lain kemudian Ja'far bin Abi Talib dengan taufik dari Allah swt bisa menjawab apa yang telah diucapkan oleh Amr bin As dan sahabatnya dan saat itu Amr bin As dalam keadaan musyrik Ja'far mengatakan bahwasanya dahulu kami di zaman jahiliyah kami menyembah berhala memakan bangkai meminum meminum minuman keras berzina hidup di dalam alam yang gelap gulita kemudian datang kepada kami seorang rasul utusan Allah swt yang membawa wahyu dari Allah SWT mengeluarkan kami dari kegelapan menuju alam alam yang terang benderang mengeluarkan kami dari kesyirikan menuju tauhid kemudian mereka kaum kami mengganggu kami dan akhirnya kami pergi ke sini ke negaramu di bumi Allah SWT supaya kami tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Kemudian Amr bin As dan saat itu beliau masih musyrik mengatakan ketahuilah wahai raja bahwasanya orang Islam memiliki ucapan yang besar tentang Isa bin Maryam. Maksudnya bahwasanya orang-orang Islam mengatakan bahwasanya Isa adalah Abdullah, seorang hamba Allah SWT. Karena mereka mengetahui, itu orang-orang musyrikin, mengetahui bahwasanya kebanyakan orang-orang Nasrani saat itu meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah. Sementara orang Islam meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah swt, bukan anak Allah. Maksud mereka ingin menfitnah dan menjadikan raja tersebut marah sehingga mengusir kaum muslimin. Itu yang mereka harapkan. Namun ketika Raja Najasyi ini dan beliau adalah seorang yang adil meminta kepada Ja'far untuk membacakan sebagian ayat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ja'far membaca awal dari surat Maryam yang berisi tentang keyakinan orang Islam terhadap Nabi Isa dan juga ibunya Maryam. Maka ketika mendengar ayat tersebut Raja tersebut menangis dan mengatakan bahwasanya tidaklah apa yang dibawa oleh Muhammad dan juga yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam kecuali keluar dari satu tempat. Artinya sumbernya sama. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw Sumbernya adalah dari Allah swt Maka diusirlah kedua orang musyrikin tersebut dan Raja Najasyi melindungi kaum muslimin yang berhijrah ke negara beliau. Dan raja ini termasuk kaum Islam. Beliau adalah seorang muslim. Karena Rasulullah SAW ketika meninggal Raja Najasyi pada tahun 9 Hijriah beliau SAW dan juga para sahabat menyolatkan raja ini. Dan beliau menyolatkan sedangkan beliau dan para sahabat berada di Madinah. Dan Raja Najasyi berada di negaranya. Beliau solatkan, beliau dan juga para sahabat di Baqi. Sebagaimana dalam sebuah riwayat menunjukkan bahwasanya Raja Najasyi adalah seorang muslim dan dia telah masuk Islam meskipun kaumnya tidak masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sementara Rasulullah SAW tetap tinggal di kota Mekah Melanjutkan dakwah beliau Dan di saat itulah masuk Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib yang di keduanya dikenal sebagai seorang yang kuat dan pemberani. Ketika keduanya masuk Islam, maka umat Islam yang sebelumnya lemah dan takut untuk menunjukkan ibadah mereka sekarang menjadi berani untuk terang-terangan di dalam beribadah. Dan semakin geramlah orang-orang Quraisy. Pada tahun 6 kenabian mereka ingin memboikot Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang melindungi beliau SAW. mereka menginginkan darah Muhammad SAW Namun keluarga beliau Baik yang muslim maupun yang kafir Dari Bani Al-Muttalib Bani Abdul Muttalib Dan juga yang lain Mereka tentunya tidak rela Dengan mudah begitu saja menyerahkan Rasulullah SAW Kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka Itu orang-orang Quraisy Dan mereka adalah kebanyakan memboikot Rasulullah SAW dan orang-orang yang melindungi beliau. Diboikotlah Abu Talib, Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang masih tinggal di sana dan juga orang-orang yang ingin melindungi Rasulullah SAW yang muslim maupun yang kafir, yang musyrik di dalam sebuah tempat. Selama tiga tahun mereka diboikot, tidak boleh berdagang dengan mereka, tidak boleh menjual kepada mereka, tidak boleh membeli dari mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, sehingga mereka hidup dalam keadaan yang sangat kekurangan selama tiga tahun. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan sampai mereka memakan daun-daunan. Diboykot bukan satu minggu, bukan dua minggu, bukan satu bulan, bukan dua bulan, tapi selama tiga tahun. Dan orang-orang musyrikin saat itu yang diboykot dari keluarga beliau sallam membela beliau bukan karena beliau di atas hak, tapi karena ta'asub atau fanatik kesukuan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah termasuk keluarga mereka, meskipun berbeda agama, tapi mereka berusaha untuk melindungi dan susah bersama beliau SAW. Pada tahun ke-9 kenabian, ada sebagian orang yang masih bersih fitrahnya menyadari bahwasanya ini adalah sebuah kezaliman. Sementara mereka dahulu yaitu ketika Rasulullah SAW berumur 20 tahun atau 20 tahun setelah tahun gajah orang-orang Quraisy pernah berkumpul dan berjanji untuk menolong setiap orang yang dizalimi. yang dinamakan dengan hilful fudul. Berjanji untuk menolong setiap orang yang didolimi di kota Mekah, baik penduduk Mekah maupun orang seorang penziarah, seorang pendatang ke kota Mekah. Dan ini adalah sebuah kedoliman Membiarkan Seseorang tidak makan, tidak minum Dalam keadaan kekurangan dan tentunya ini adalah aib bagi orang-orang Quraisy. Bagaimana mereka menyelesaikan janji mereka untuk menolong orang-orang yang zalim. Maka pada tahun 9 kenabian ada sebagian mereka yang merobek perjanjian yang telah digantungkan di dekat Ka'bah merobek isi perjanjian tersebut dan semenjak itulah Rasulullah SAW dan orang-orang yang melindungi beliau keluar dari boikot. Pada tahun ke-10 yaitu 10 kenabian meninggallah paman tercinta beliau Abu Talib. Setelah keluar dari boikot yang cukup lama meninggallah Abu Talib paman, saudara dari bapak beliau yang semenjak beliau kecil senantiasa menyayangi beliau bahkan setelah beliau menjadi seorang nabi senantiasa membela beliau dari gangguan orang-orang Quraisy selama 42 tahun Rasulullah SAW semenjak kecil bersama Abu Talib Dan Abu Talib Paman beliau SAW Meskipun membela dan melindungi Rasulullah SAW Namun dia tidak masuk Islam Pernah beliau mengatakan di dalam syair Aku mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama Kalau bukan takut celaan kaumku ini saya aku akan mengikuti agamanya aku mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama kalau bukan karena takut celaan kaumku takut dikatakan sebagai orang yang menghina nenek moyang menyelisih adat istiadat tidak berpegang teguh dengan kebudayaan kalau bukan karena itu semua, niscaya aku adalah termasuk orang yang mengikuti agama beliau. Pernah diucapkan oleh Abu Talib. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengajak beliau masuk ke dalam agama Islam. Beliau adalah paman yang sangat beliau cintai dan dan paman dan Abu Talib juga mencintai beliau Rasulullah SAW telah berusaha sampai akhir hayatnya. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah SAW sebagai seorang keponakan, seperti biasa beliau mengunjungi Abu Talib. Dan saat itu di samping Abu Talib ada Abu Jahal dan seorang temannya yang juga sedang berkunjung. Maka Rasulullah SAW masih berharap di detik-detik terakhir kematian Abu Talib masih berharap keislaman Abu Talib. Beliau katakan kepada paman beliau, Ya Ammi, Qul la ilaha illallah Kalimatan uhajjulaka biha Allah. Wahai pamanku Ucapkanlah la ilaha illallah Sebuah kalimat Yang apabila engkau katakan Maka aku akan membelamu Di hadapan Allah SWT Disuruh mengucapkan satu kalimat saja La ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Yang barang siapa mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya dia harus menyembah Allah SWT semata dan meninggalkan segala sesembahan yang dia sembah sebelumnya selain Allah SWT. Katakan ya wahai pamanku sebuah kalimat Itulah ilaha illallah yang nanti aku akan membelamu di hadapan Allah Swt. Abu Jahal dan juga temannya saat itu mereka memahami bahwasanya Abu Talib apabila mengucapkan kalimat ini berarti dia masuk Islam. Dan ini tidak diinginkan oleh mereka. Maka Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, Atarghabu am Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Agamanya bapakmu Abdul Muttalib. Apakah engkau akan mengatakan la ilaha illallah? Yang dengan ini berarti engkau membenci agama nenek moyangmu yang selama ini sama-sama kita yakini. maka Rasulullah SAW tidak putus asa beliau mengulangi kembali ucapan beliau. Siapa tahu ini adalah ucapan terakhir yang akan diucapkan oleh Abu Talib sebelum dia meninggal dunia. Ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Beliau ulangi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata Abu Jahal juga mengulangi ucapannya. Dan diulangi oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya meninggal Abu Talib Dan dia enggan untuk mengucapkan La ilaha illallah Tidak mau mengucapkan La ilaha illallah Rasulullah SAW beliau tidak putus asa. Setelah meninggalnya Abu Talib Beliau masih berharap dari Allah SWT Ampunan bagi Abu Talib Beliau meminta izin kepada Allah SWT Untuk Memohonkan ampun Mengucapkan istighfar Bagi Abu Talib Namun Allah SWT melarang yang demikian dan melarang beliau SAW dan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan istighfar, memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. Allah SWT mengatakan berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu Ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. Meskipun mereka adalah keluarga mereka sendiri. Bapaknya, ibunya, pamannya, anaknya. Tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. Meskipun mereka adalah keluarganya, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penduduk jahim, yaitu meninggal dalam keadaan musyrik. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah meninggalnya Abu Talib dan bagaimana usaha Rasulullah SAW untuk menyampaikan hidayah ini kepada pamannya. Faedah yang pertama bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan seorang nabi, seorang rasul, seorang juru dakwah, seorang dai. Mereka hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebenaran. Sementara hidayatut taufiq maka ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau adalah seorang nabi Bahkan beliau adalah sebaik-baik nabi Tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada Pamannya Yang sangat beliau cintai Allah Subhanahu wa taala berfirman Innaka la tahdi man ahbabta Walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah SWT dialah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah swt. Seorang nabi hanya sekedar menyampaikan demikian pula para dai hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah Swt dan Rasulnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil Disyariatkannya Mentalkin mayit Sebelum dia meninggal dunia Yaitu dengan membimbingnya Untuk mengucapkan La ilaha illallah dan ini dilakukan sebelum mayat, sebelum seseorang meninggal dunia. Supaya kalimat yang terakhir yang dia ucapkan sebelum meninggal dunia adalah kalimat tauhid dan Rasulullah SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah Barang siapa ucapan yang terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa ucapan yang terakhir yang dia lakukan, yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Talqin yang seperti ini yang akan bermanfaat. Yang dilakukan sebelum meninggalnya seseorang. Di antara faedah yang bisa kita ambil tidak cukup seseorang mencintai Rasulullah SAW Tetapi tidak mengikuti sunnah beliau Abu Talib Betapa besarnya cintanya kepada Rasulullah SAW Sampai seandainya nyawa beliau hilang Untuk membela Rasulullah SAW Ini saya akan beliau lakukan namun dia tidak mengikuti agamanya Rasulullah SAW. Dan ini tidak bermanfaat. Dia akan masuk neraka bersama orang-orang musyrikin yang lain selama-lamanya di dalam neraka. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benar cinta, maka hendaklah kita mengikuti sunnah beliau. Dan ini adalah alamat ciri benarnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semakin kita mencintai beliau SAW, semakin kita mengikuti sunnah dan petunjuk beliau SAW. Petunjuk di dalam beribadah kepada Allah SWT. Petunjuk di dalam bermuamalah. Petunjuk dalam berakhlak kepada manusia Semakin kita mencintai beliau SAW Seharusnya kita semakin Banyak mengambil petunjuk beliau SAW Di antara faedah yang bisa kita ambil Bahayanya Teman yang tidak baik Abu Jahal Di akhir hayat Abu Talib Dan dia adalah teman yang tidak baik Berusaha bagaimana Abu Talib tidak mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman yang tidak baik, tidak senang apabila melihat temannya mendapatkan hidayah atau istiqomah di atas agama dan bagaimana supaya temannya seperti dia hidup di atas kemaksiatan, di atas kegelapan Sekali lagi ini menunjukkan tentang bahayanya teman yang tidak baik. Di antara faedah yang bisa kita ambil besarnya kenikmatan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Dan sebagian besar kita bukan keluarga beliau. Tapi Allah SWT memilih kita di antara sekian banyak manusia sehingga hati kita mau menerima agama yang beliau bawa yaitu agama Islam. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Setelah itu meninggal Khadijah, istri beliau. Yang selama ini sangat besar perannya di dalam perkembangan dakwah beliau SAW Membantu dengan hartanya Membantu dengan hiburan Dia sebagai seorang istri Meringankan beban beliau Beliau meninggal setelah meninggalnya Abu Talib Sehingga pada tahun tersebut Meninggal dua orang yang sangat beliau cintai yang selama ini sangat membantu beliau di dalam berdakwah. Ditambah semakin gencarnya orang-orang Quraisy mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Abu Talib yang selama ini mereka anggap sebagai pelindung utama Rasulullah SAW, maka orang-orang Quraisy semakin berani untuk mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah tidak ada di depan beliau, di depan mereka kecuali orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW akhirnya dalam keadaan seperti itu ingin mencari lahan dakwah yang baru. Beliau pergi ke Taif, sebuah daerah yang kurang lebih 75 km dari kota Mekah yang ada di sebelah timur kota Mekah atau sebelah tenggara. Beliau datang ke sana dengan harapan orang-orang Taif menerima dakwah beliau. Karena beliau dahulu pernah tinggal di kota Taif Ketika beliau kecil sampai berumur 4 tahun Namun ternyata Ketika beliau sampai di sana, dakwah beliau ditolak mentah-mentah oleh para pembesar kota Taif. Bahkan mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu. Pulanglah beliau ke kota Mekah dalam keadaan sedih yang sangat Dan di saat itulah itu pada tahun tersebut Allah SWT ingin menghibur nabinya meninggikan semangatnya meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah gangguan orang Quraisy semakin besar ditambah orang-orang Taif yang menolak mentah-mentah dakwah beliau maka terjadilah apa yang dinamakan dengan Isra dan juga Mi'raj. Dijalankan beliau SAW di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dengan menggunakan buruk kemudian diangkat dari sana ke langit bahkan sampai ke langit yang paling atas. Dan itu adalah malam yang sangat indah bagi beliau SAW Bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam Salat bersama para nabi Melihat kekuasaan Allah SWT yang di atas Bertemu dengan Ibrahim Dengan Musa dengan Isa dengan Idris dengan Yahya alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam surga dan diperlihatkan kepada beliau neraka yang selama ini hanya beliau dengar dari wahyu Allah SWT bisa beliau melihat dengan mata kepala beliau Bahkan beliau SAW mendengar suara Allah SWT Dan Allah SWT berbicara langsung kepada beliau SAW pada malam itu Dan diwajibkan kepada beliau Sholat lima waktu Yang awalnya Adalah lima puluh kali Dalam sehari semalam Kemudian diringankan oleh Allah SWT Sehingga menjadi lima kali Tetapi pahalanya seperti 50 kali. Rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau turun dengan membawa semangat yang baru, keimanan yang bertambah dan melanjutkan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memulai cara yang baru di dalam berdakwah Apa cara baru tersebut? Beliau tawarkan Islam kepada orang-orang yang datang dari luar Mekah. Kalau sebelumnya beliau konsentrasi dengan orang yang ada di kota Mekah, orang-orang Quraisy, maka sekarang beliau berusaha untuk menawarkan Islam ini kepada orang-orang yang datang dari luar kota Mekah dengan tujuan ke Baitullah setiap musim haji maka beliau SAW keliling ke kemah-kemah orang-orang yang melakukan ibadah haji dan mereka saat itu masih musyrikin mendatangi satu persatu dari kemah mereka dan mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu wahai manusia katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Beliau ulangi ucapan ini di kemah-kemah tersebut. Dan mereka adalah orang-orang Arab yang memahami makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Yang kalau diucapkan oleh seseorang berarti dia harus meninggalkan segala sesembahan segala ketergantungan kepada selain Allah Swt. Di antara ucapan yang beliau ucapkan adalah ucapan beliau wahai manusia Hal min rajulin yahmiluni ila qaumi fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalama rabbi Adakah di antara kalian seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mencegahku, melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan yang beliau ucapkan dengan sangat tawadhu, rendah hati di hadapan mereka, mengatakan adakah di antara kalian seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya? Karena sesungguhnya Quraisy yaitu kaumku telah melarangku untuk menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang Quraisy tinggal diam? Tidak. Ada di antara mereka yang senantiasa membuntuti berada di belakang Rasulullah SAW. Setiap kali beliau berdakwah, dia mengatakan jangan didengarkan dia mengatakan jangan didengarkan ucapannya karena sesungguhnya dia adalah orang gila. Bahkan ada di antara mereka yang sengaja melempar tanah kepada beliau SAW untuk menghinakan beliau dan supaya ucapannya tidak dianggap oleh manusia dan mengatakan bahwasanya dia adalah seorang gila, tukang sahih, tukang sihir, tukang syair Maksudnya adalah supaya manusia dan jamaah haji saat itu tidak mendengarkan apa yang beliau ucapkan. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang ahlul batin Yang mereka tidak memiliki hujah, tidak memiliki ilmu. Yang bisa mereka lakukan adalah mengejek, menfitnah, memberikan gelar-gelar yang apabila didengar oleh manusia maka manusia akan lari dari orang tersebut, dari kebenaran tersebut. Dan ini dilakukan sampai zaman sekarang. Menggelari orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, kepada kebenaran, kepada sunnah dengan gelar-gelar yang tidak baik, yang mengerikan, yang apabila, apabila didengar oleh manusia, maka manusia akan lari dari kebenaran tersebut. Apa sikap Rasulullah SAW? Beliau SAW bersabar dan tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Beliau tetap berdakwah dan mengucapkan dan mengajak manusia untuk mengatakan la ilaha illallah. Wa a'rid 'anil musyrikin kata Allah SWT dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Sampai akhirnya pada tahun ke-11 kenabian Ketika musim haji Beliau bertemu dengan enam orang Dari kota Madinah ini Yang saat itu nama kota Madinah adalah Yathrib Beliau mendatangi mereka Dan menawarkan Maukah kalian duduk bersamaku Untuk mendengarkan apa yang aku ucapkan didakwai kepada Islam, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dan saat itu jumlahnya adalah enam orang. Setahun kemudian, datang tiga belas orang. Dan enam orang ini ketika pulang ke kota Madinah, mereka mendakwahkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kaumnya. Sehingga setahun kemudian bertambah dan datang pada saat haji saat itu 13 orang dan membayat Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW mengutus Mus'ab bin Umair bersama mereka pulang ke kota Madinah dan pada tahun ke-13 kenabian, ke-13 kenabian datang kurang lebih 75 orang pada saat musim haji dan mereka membayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayat yang pertama pada tahun 12 dinamakan Bayatul Aqabah yang pertama. Dan pada tahun 13 dinamakan dengan Bayatul Aqabah yang kedua. Dan pada tahun tersebut Beberapa bulan Setelah terjadi bayat akobah yang kedua Maka Rasulullah SAW Diperintahkan untuk berhijrah Di antara faedah yang bisa kita ambil Dari bayat yang pertama Yaitu bayat akobah yang pertama Dan bayat akobah yang kedua Di antaranya yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini. Akan menyempurnakan cahayanya bagaimanapun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memadamkannya. Bagaimana usaha orang-orang Quraisy dengan berbagai cara untuk menghalangi manusia dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun kalau Allah menghendaki hidayah kepada manusia, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah menghendaki hidayah kepada seseorang, bagaimanapun orang lain berusaha untuk menghalangi hidayah tersebut, maka tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki may yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka dialah orang yang sesat. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah SWT menfitnah dakwah yang hak, menghalang-halangi dakwah yang hak. Tapi Allah swt akan menyempurnakan cahayanya. Meskipun orang-orang yang kafir membenci yang demikian. Di antara faedah yang bisa kita ambil disyariatkannya bayat. Dan di dalam Islam bayat ini yang diserahkan hanya diserahkan kepada pemerintah penguasa kaum muslimin kepada seorang raja seorang presiden yang jelas seorang penguasa yang tertinggi dari negara tersebut dan tidak ada di dalam Islam bayat kepada pemimpin kelompok atau bayat kepada seorang guru Bayat-bayat yang seperti itu adalah bayat-bayat yang batil yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Islam hanya mengenal yang dinamakan dengan bayat kepada penguasa tertinggi, penguasa negara, penguasa kerajaan yaitu bayat untuk mendengar dan taat di dalam kebenaran. Ini adalah bayat yang masyru' yang disyariatkan di dalam Islam. Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di kota Mekah yang beliau dakwahkan siang dan malam adalah tentang tauhid. Beliau tidak berbicara tentang masalah khamr, minuman keras, tidak berbicara tentang masalah perzinaan, tidak berbicara tentang masalah dosa-dosa besar yang lain tapi yang beliau konsentrasikan yang beliau utamakan adalah masalah tauhid kenapa demikian karena orang yang meninggal sedangkan dia dalam keadaan bertauhid maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya meskipun dosa yang dia lakukan setinggi gunung sebanyak buih di lautan. Selama dia meninggal dalam keadaan bertauhid, maka masih ada harapan untuk diampuni dosanya dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila seseorang meninggal dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal maka jangan berharap dia akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan jangan berharap dia akan masuk surga ke dalam masuk ke dalam surganya Allah SWT dan tempat kembalinya adalah neraka selama-lamanya di dalam neraka Allah SWT wa taala berfirman la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Selama itu adalah dosa selain syirik, dosa sebesar apapun, kalau dia meninggal tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka akan diampuni oleh Allah SWT Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani, la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau datang kepadaku pada hari kiamat dengan membawa, membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang banyak, thumma laqitani, kemudian engkau bertemu denganku dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi kamu dengan ampunan sepenuh bumi. Ini adalah janji Allah Swt. Selama seseorang meninggal, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun betapa besar pun bagaimanapun besar dosa yang dia lakukan maka Allah SWT akan mengampuni dosanya oleh karena itu dakwah tauhid ini selama 13 tahun beliau SAW utamakan daripada yang lain dan Allah SWT mengatakan innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Swt, maka Allah Swt akan mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim yaitu orang-orang yang berbuat syirik diharamkan masuk ke dalam surga dan selama-lamanya di dalam neraka. Inilah kenapa Rasulullah SAW konsentrasi di dalam masalah dakwah tauhid. Dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW di dalam berdakwah akan memulai dakwahnya dengan dakwah ini. Karena ini adalah dakwah yang paling penting menyelamatkan manusia dari kesyirikan dan bagaimana mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun mengutamakan perkara-perkara yang lain di dalam berdakwah seperti mengutamakan politik, mengutamakan daulah Islamiyah atau mengutamakan fadailul a'mal Sementara mengenyampingkan apa yang dinamakan dengan tauhid maka ini, ini adalah dakwah yang tidak sesuai dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwah beliau SAW dan juga para nabi adalah mendahulukan tauhid daripada yang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan besok sore tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.